Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka dengan antum semuanya. Ikhwan fillah yang kami hormati dan kami cintai. Alhamdulillah talbiyatan di soal ikhwanina dalam rangka menyambut apa yang diminta dari ikhwah kita untuk menyampaikan uh, beberapa kalimat maka fa'asta'in billah kita meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bisa menyampaikan faedah yang manfaatnya kembali saya pribadi dan kepada antum Nah, dalam rangka mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza wa idza stansahaka fansahu apabila saudaramu meminta untuk diberikan nasihat maka berilah kepadanya nasihat Ibadallah rahiman wa rahmatullah Pada kesempatan kali ini Nah, ada Nah, beberapa perkara yang perlu kita sampaikan. Nah, di saat-saat manusia saat ini mendapatkan dahsyatnya fitnah. Fitnah pada zaman saat ini. Faya godaan gangguan itu datang dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjadikan syaitan sebagai musuhnya, musuh bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang keadaan syaitan yang berjanji dan bersumpah untuk menyesatkan manusia. Fitnah yang besar. Wa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in ila ibadaka minhumul muhlasin. Demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku sesatkan seluruh hambamu, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Hamba-hambamu yang diikhlaskan. Orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ya ibadallah rahimani rahimakumullah. Di sini di dalam ayat ini sudah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan jalan keluar dari fitnah. Salah satu dari jalan dari fitnah, keluar dari fitnah yaitu apa? Al-ikhlas. Apa itu mana ikhlas? Terkadang kita mendengar dari kalangan orang awam, ya. Fadol, silahkan ambil. Anak ikhlas, saya ikhlas. Nah, apa mana ikhlas itu? Kalau ini Nah, ikhlas di sini ini maksudnya barangkali ridho, saya ridho. Fadl ambil, saya ridho. Nah. Longgar saya. Nah. Itu bukan mana ikhlas. Karena ikhlas itu menuntut untuk seluruh amalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tasfiyatul amal min syawaibi asyirki. Ikhlas itu membersihkan seluruh amalnya dari berbagai macam kotoran-kotoran kesyirikan. Itu ikhlas. Ya. Membersihkan segala macam amal dari enam kesyirikan. Itu ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Siapa saja yang mati dalam keadaan mukhlis, yaitu apa? Muwahid. Seberapapun amal yang dia miliki, ya, kesudahannya pasti di surga. Dan surga itu lawan daripada programnya syaitan. Syaitan punya apa? Program. Punya Nam ambisi untuk menyesatkan manusia. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. inna ma yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan hakikat syaitan itu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang gamblang, yang jelas, yang nyata bagi kalian. Fattahiduhu aduwa ambil dia sebagai musuhmu. Jangan diikuti langkahnya. Langkahnya apa? Kembali sebenarnya pada ilmu. Ya, langkah-langkah syaitan, perbuatan-perbuatan syaitan. Itu apa saja kembali pada ilmu. Ya. Innama yad'u hisbahu. Syaitan itu menyeru, mengajak bala tentaranya. Siapa saja yang bisa diajak kepada azab api neraka yang menyala-nyala ya, maka nanti dia kiamah ya, orang-orang yang di dalam neraka itu mengatakan Rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin ya Allah tunjukkan mana dulu orang-orang yang menyesatkan aku dari bangsa jin dan manusia akan kami jadikan mereka pijakan-pijakan kami di dalam neraka. Ya. Nah, apa bisa menyelamatkan mereka? Sudah. Nah. Nah, ketika sudah masuk di dalam neraka, nah saling tuduh menuduh. Yang yang menyesatkan mengatakan kami tidak menyesatkan kalian. Ya. Qala alladziina istakbaru lil ladziina istud'ifu asaddatnakum 'anil huda ba'da ijja'akum Orang-orang yang sesatkan nanti mengatakan, orang-orang yang sombong, besar, Berkata para orang yang lemah, yang disesatkan, apa dulu kami ini menyesatkan kalian jadi petunjuk? Setelah datang kepada kalian petunjuk, kami kami sesatkan, kalian yang ikut sendiri. Ya, saling salah menyalahkan. Jadi apa? Syaitan mengajak kepada azab api neraka. At-tauhid Ya, al-ikhlas atau tauhid itu menyelamatkan dari azab api neraka. Seberapapun amal yang dia miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam menyatakan dari hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, "Man syaida alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ana Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wa anna al-jannata haqqun wa anna an-nara haqqun adkhalallahu al-jannata ala ma kana minal amali Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali hanya Allah. Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya. Nabi Isa adalah hamba dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimat Allah yang Allah lemparkan kepada Maryam dijelaskan oleh Al Imam Ahmad rahimahullahu taala bi kalimat ikun kana wa laisa isa huwa kun walakin bikun kana dengan kata pun jadilah Nabi Isa Nabi Isa itu bukan kalimat kun itu sendiri, akan tetapi dengan kata kun jadilah Nabi Isa. Jadi bukan Nabi Isa bukan kal, e, kalamullah bukan, ya. Tapi apa? Bikun karena dengan kata kun jadilah Nabi Isa. Walaisa Isa huwa kun dan bukanlah Nabi Isa itu kun itu sendiri, walakin bikun karena tetapi dengan kata kun itu, ya. Kun yang artinya apa? Jadilah ya, maka jadilah Nabi Isa alaihi salam. Waruhum minhu dan ruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ciptanya Allah Subhanahu wa taala. Wa anna jannata haqqun, persaksi surga benar adanya dan neraka itu benar adanya. Adkhalallahul jannata ala ma kana minal amali. Maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga seberapa besar pun amalan yang dia miliki ala makana minal amali ada dua tafsir. Yang pertama, ala makana minal amali yaitu seberapa yang dia miliki dari amalan. Yang kedua, ala makana minal amali ya. Tafsir yang kedua, nah, sesuai dengan tingkatan amal yang ada pada dirinya. Ya, sesuai dengan tingkatan amal. Dia masuk surga sesuai dengan tingkatan amal. Yang pertama, enam seberapapun amal yang dia miliki. Ya, walaupun sedikit, enam. kalau dia orang yang ikhlas, maka dia selamat dari apa? Nah, selamat dari makatnya syaitan untuk masuk ke dalam neraka dalam keadaan abadi. Dari yang lainnya, ya, bahwasanya atau hit itu lawan ya kontra dengan ajakan syaitan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam menyatakan Nah, di dalam hadis yang sahih yang hadisnya Hasan riwayat Al Imam Tirmidzi wa hasanahu dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Beliau menyatakan, Nam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ibadi, Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, Thumma lakitani, La tusyriku bi, syai'a la ataituka bi kurabiha maghfiratan, Wahai hambaku, jika kalian datang berjumpa denganku tidak melakukan perbuatan syirik sama sekali, ya, sama sekali tidak berbuat syirik, mati dalam keadaan bersih dari syirik. Kalau seseorang enam pernah melakukan kesyirikan, bertobat bisa enggak? Boleh enggak? Nah, melakukan sekali pokoknya uh, masuk neraka, enggak ada tobat. Nah, karena Allah mengatakan Inna Allah la yufiru ayyushrakafi. Ada orang yang memahami seperti ini. Benar. Saya pernah ketemu diskusi. Nah, ya orang yang ada kajian-kajian ya jamaah di uh, yang radio di mana-mana ini. Ya. Nah, kalau orang berbuat syirik bagaimana? Oh nggak diampuni. Kalau dia tetap nggak bisa. Loh. Nah bertobat kok nggak bisa. Nah. Latan kati batu hatta tatwa syamsu mim maghribiha. Rasulullah oh, mengatakan taubat nggak pernah ditutup, nggak pernah putus Sampai matahari terbit dari mana? Tempat tenggelamnya. Lalu antum katakan, "Nah, enggak boleh." Karena Allah nggak mengampuni dosa syirik. Nah, Allah enggak mengampuni. Kalau orang Islam berbuat syirik sudah nggak diampuni walaupun dia bertobat. Nah, ini ada yang memahami salah kaprah seperti ini, ya. Termasuk nah, Dulu saya masih kecil, masih kecil, ya. Nah, karena kita nggak dibimbing, saya juga mengalami seperti itu. Wah, kalau berbuat sekali-sekali, tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melakukan sekali, waduh gimana ini? Nah, setelah kali melakukan kesirikan, nanti apa? Seterusnya. Dilaknat terus. Ya, tidak ada tobat. Tidak demikian. Allah maha pemurah. Allah maha pengasih. Kul ya ibadiyalladzina asrafu. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirud dunuba jami'a Wahai hamba-hambaku yang berbuat aniaya. Aniaya yang paling besar apa? Syirikan ya. ya. Janganlah kalian berputus asa dari ampunan Allah. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. La taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa yang dia miliki. Kalau dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Innallahu wal rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, jadi apa? Yang tidak diampuni itu dosa syirik yang dibawa mati. Ya. Dosa syirik yang tidak dibawa mati itulah yang tidak diampuni. Adapun dosa selain syirik yang dibawa mati itu tahta masyiatillah. Ya, seorang muahid, ya, musalli orang yang sholat, muahid, terjerumus berbuat zina, habis itu mati gimana? Nah, kalau mereka, oh neraka, mesti goni neraka. Ya. Kalau orang-orang jahil mengatakan demikian. Nah, minum khamr tabrakan lah nah orang yang goni mesti neraka orang-orang awam mengatakan seperti ini memfonis seseorang dia di neraka dia di surga padahal dia nah muslim maka termasuk akidah ahli sunnah wal jamaah ya la najzim li ahli kilblati bil jannati wan nar tidak memastikan secara muayyan ya kepada ahli kiblah orang-orang yang muslim dia di surga dan di neraka. Tidak boleh ya. Fulan di neraka, fulan di surga ya. Bahkan nah disebutkan Orang kafir pun ya tidak boleh pastikan dia di neraka. Ini hilaf, ya, ini hilaf. Nah, fulan mati ya. Oh, dia di neraka, maka tidak boleh. Nah, kita tidak mengetahui kesudahan dari urusan seorang hamba. Tapi kita mengatakan siapapun yang mati dalam keadaan muslim pasti masuk surga. Secara umum. Siapapun orangnya yang mati dalam keadaan dia kafir, pasti di neraka. Harus pasti, ya. Nah, harus pasti. Ibadah Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi, kembali pada hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan dia itu membawa dosa sebesar bumi. Gede banget berarti kan dosanya. Niscaya aku akan datang dengan sebesar itu pula dengan membawa ampunan dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enam hadis ini dijelaskan pada ayat yang lainnya. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang tingkatannya di bawah syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalimat ini penting. Ya, jangan menjadi seorang murjiah. Akhirnya berbuat dosa enggak apa-apa, mesti yang penting tauhid. salah. Siapa bilang berbuat dosa itu enam boleh? Ya, Enggak ada yang membolehkan setiap dosa diancam. Man qatala nafsahu, ya. Uh, bukan setiap dosa, ya. Enam, setiap dosa enam diancam untuk dimintai tanggung jawab. Bahkan sebagian dosa sudah disebutkan ancaman apanya? Siksanya. Contoh, man qatala nafsahu bihadidatin fahuwa finnari khalidan mukhallada fiha yatawajja'u bihi finnari. Barang siapa mati bunuh diri dengan pedang atau dengan apa? Besi maka dia berada di neraka kekal abadi. Dia menusuk-nusukkan besinya ke dalam perutnya. Ya, ya tawajja'u bihi. Khalidan muhalada. Kekal di dalamnya. Ini ancaman. Ya. Maka wattaqun nar walau bisiki tamratin. Jaga dirimu dari ganasnya, panasnya api neraka walaupun hanya sekedar dengan setengah korma yang kamu miliki. Karena apa? Lah, karena apa? Nam kita tidak akan kuat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang satu harinya ukurannya apa? 50 Nah, wa miqdaru khamsina alfasanah 50 ribu tahun. Satu hari di neraka setara dengan 50 ribu. Tapi di sini kita ingin menjelaskan tentang keutamaan tauhid. Ya. Jadi apa? Nam lima yasha, orang yang mati dalam keadaan dia berbuat dosa, yang dia belum sempat taubat pada Allah Subhanahu wa taala, nasib dosanya itu tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah mengendaki Allah ampuni dosa-dosanya dia. Kalau Allah mengendaki Allah siksa. Enam, Allah azab atas dosa yang dia lakukan, kemudian baru dimasukkan kesudahannya ke dalam surga. Ya, ke dalam surga. Ini mahraj minal fitnah. Ya, at-tauhid salah satu jalan keluar dari fitnah, dari enam gangguan syaitan. Kemudian juga dari yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya at-tauhid sangat berlawanan ya dari apa? Enam ajakan syaitan untuk masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harrama Allahu alaihi jannata wa mawahuna wa ma'wahuna." Sesungguhnya siapa saja yang mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan, haram, tidak masuk sama sekali ke dalam surga. Ya. Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya ada di dalam neraka. Ya, tempat tinggalnya di dalam neraka. Maka dari sini kita mengetahui ya mempelajari tauhid dan mengamalkan perkara yang paling besar yang kita tidak boleh bosan darinya. Pelajari terus tauhid. Ya. Karena apa? Kalau kita melupakan, kita meninggalkan, kita merasa puas, bagaimana dengan anak kita? Bagaimana keturunan kita nanti? Ya. Jadi ketika ilmu yang paling mulia itu dilupakan, ilmu tauhid ilmu yang paling mulia. Ya. Jangan merasa bosan dengannya. Maka sering kita sampaikan, ya perkataan siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab termasuk ya fima maknahu inna min akbari makayati syaitan an yakula talib fahim tauhid termasuk makarnya setan ya seseorang mengatakan seorang penuntut ilmu mengatakan ya aku sudah paham tauhid ya sehingga gak dipelajari lagi lupa ya wal ya kita mengetahui nah para ulama mereka menjelaskan ini perkara tauhid nah baik tauhid uluhiyah maupun rububiyah maupun asma wa sifat ya datang ke dukun syirik apa itu datang ke dukun bertanya syirik asma wa sifat. Ya. Menjadikan kafir pelakunya. Datang bertanya, membenarkan ucapan si dukun tentang perkara gaib. Ya. Sampai sebegitu bodohnya masyarakat. Musim-musim ujian datang anak-anak sekolah, dukun rame ya. Dapat pundi-pundi yang banyak, ya Eh, supaya pendaftaran PNS misalnya. Para dukun ramai didatangi orang-orang bertanya ya. Membenarkan ucapan si dukun. Ya. Mengabarkan tentang nasibnya. Akan begini dan begini kalau begini. Ya. Perkara yang hoib ya. dan bisa menjadi syirik yang lainnya syirik enam ar-rububiyah dan bisa menjadi syirik uluhiyah juga ketika dia meyakini dukun ini mampu atau bersama dengan Allah Subhanahu wa taala me, bisa menyatur, ya, merubah nasibnya merubah takdirnya ya setelah itu kalau dia sudah meyakin bahwasanya si kahin, si dukun ini mampu memberikan perubahan nasib sehingga dia Pak ya, sangat takut kepadanya. Ya. Dukunnya itu enggak pendidikan. Wong deso umel misalnya. Neng dihormati sama pejabat-pejabat. Nah, katanya S1, S2, S3. Nah, tinggi-tinggi sekolahnya, sekolah dunianya. Sekolah carimponyo tinggi. Ya. Gak takut dukun, desa nggak bisa baca tulisnya. Uh, oh, merunduk merunduknya, bah, nah minta petunjuknya, nah, oh iya lena, ya, dan sebagainya. Nah, sampai ada rasa pengagungan, ya, rasa pengagungan yang diiringi dengan at-tadzallul wal mahabbah ibadah merendahkan diri dan rasa cinta itu ibadah Ya. Bertanya kepada si kahin, kemudian dia membenarkan, ya. Nyeret pada apa ada keyakinan ini mampu memberi merubah nasibnya. Ya, syirik rububiyah meyakini bahwasanya si kahin ini nah memiliki kemampuan di luar ya kebiasaan manusia sehingga dia punya rasa takut sehingga dia ada rasa cinta dan merendahkan diri ibadah kepada si kahin Ya. Man hinan fas'ala wa bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang datang ke dukun, dia bertanya, ya, membenarkan ucapan si dukun, maka dia telah kafir. Dukunnya kafir, yang bertanya kafir. Ya, yang percaya kafir. Ya. Maka dukun itu, ya, pada zaman siapa? Umar bin Khattab itu disweepingi. Ya. Eh, disweepingi dan diperereli. Nah, sebagian di dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari, ya, sebagian dalam Sahih Al-Imam Bukhari dari bacalah Ibnu Abadah, beliau mengatakan kata Pak Umar Ibnu Khattab anik ketulu kula sahir wa sahiratin qala faqatalna thalatha sawahira. Pada zaman Umar bin Khattab Beliau menulis surat kepada gubernur-gubernur untuk mencari siapa saja dukun laki maupun perempuan, penyihir laki maupun perempuan, dan diperintahkan untuk dibunuhnya. Maka Bajalah pun mengatakan, Fakotana salah sawahid. Kami telah membunuh tiga orang penyihir. Ya. La yuflihu sahiru haithu ata. Ya, tidak ada enam keberuntungan dari sisi manapun. Lah kok bisa mereka mudahnya terperangkap pada perangkapnya syaitan? Ya mungkin ya dianya berpaling dari mempelajari tauhid, orang tuanya nggak mengajarkan padanya tauhid. Ya. Padahal dia sholat mungkin, padahal dia juga haji. Tapi dilupakan perkara ini. Sehingga itu, ini program yang paling tinggi dari setan. Program yang paling tinggi bagaimana manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak bisa paling tinggi diturunkan godaannya. Diseret kepada kebid'ahan, nggak bisa kepada kemaksiatan. Ya. Maka ini pentingnya tauhid, pentingnya bagi kita untuk mempelajari kembali, ya. Mempelajari kembali mengajarkan para anak-anak kita, ya. Masih yang satunya lagi datang ke kuburan, meminta merengek-merengek, nangis-nangis, ya. ya. Datang ke gua, parang tritis, bakar menyan, ya. Meyakini Nyai Roro itu tuh ada. <laughs> Pernah ketemu nggak sama orang yang kayak gitu? Ya. Nah. nah. Pernah saya duduk di kereta itu cerita. Nah, nyerok itu tuh ada gini-gini. Saya tunjukkan Quran ini pak. Nah, <laughs> saya bantah, tidak ada. Wadah itu. Saking iya itu luar biasa. Wadah. Ini dulu. Tunjukkan Quran apa nggak tahu. Pusmo atau apa itu. Nah, Quran-Quran syirik itu. Jadi ahlu, nah, bala tentara setan sudah apa? Nah, menyusupi manusia-manusia yang menjadi dai-nya syaitan, ya kan? Maka dikatakan yang menghuni neraka itu apa? Enam robbana arinal ladainya adallana minal jin wal insi. Dari jin dan manusia. Dan menjadi bala tentara syaitan menyeru kepada kesyirikan. Mempublikasikan kesyirikan. Supaya manusia takut. Lah syaitan itu kesenangan nih kalau dikasih alamat palsu kesenengan. Masuk tahu nggak alamat palsu? Ya. Ya. Misalnya antum nggak berbuat, datang orang. Terima kasih Bapak telah membangunkan untuk kami perumahan sehingga kita sejahtera Pak. Antum enggak? Nah. Kalau orang baik gimana? Mohon maaf, bukan saya Pak. <laughs> bukan saya. Nah, mungkin namanya mungkin sama, yang lain mungkin bapak yang kaya raya itu yang membangunkan rumah dan sebagainya. Nah, nah setan enggak. Ya, datang ya disembah, oh tambah seneng. Oh ya sembah terus ya, sembah terus ya. Nah, nah. dan membuat makan supaya tertipu terus. Bagaimana manusia mau nyembah dirinya terus? Ya, dikasih takoyul, furofat, ya. dikasih khayalan-khayalan. Ya kayak anak-anak, nam ditakut sama orang dewasa. Itu sebenarnya tak lebih dari seperti itu. Kebohongan, kedustaan, ya. Anak kecil ditakuti. Wow. <laughs> nah, takut kan dia? Ya. Padahal menakuti ini nggak membahayakan dirinya sama sekali. Syaitan menakuti dengan sesuatu yang tidak membahayakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, syaitan kalau ditakuti tambah sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sekelompok dari manusia meminta pelindungan kepada sekelompok dari jin, fazaduhum, maka manusia yang meminta pelindungan kepada jin ini menambahkan setan-setan tambah apa? Tambah sombong. Rahaqa salah satu tafsirnya apa? Sombong. Tambah sombong. Ya. Tambah bagaimana supaya manusia ini apa? Sudah keliru. Dia takut kepada sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mabarat. Ya. Setan yang bisa memberikan manfaat dan mabarat. Ditakuti, disembah. Ya. Maka dia apa? Akan semakin bagaimana bisa ditakuti dan disembah. Maka dia akan muncul surofa, tahayul, ya angan-angan palsu, gambaran-gambaran palsu. Ya sesekali manusia yang jahil, yang nggak tahu syirik ini dilihati wanita naik kuda, ya pakaian kembenan, ya Wah, rambutnya panjang. Uh, saya lihat Kiai Roro gitu. Nah, jalan di atas apa? Nah, air di mana itu? Menembus ombak. Ya, langsung tambah takutnya dia. Nah, setan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menampakkan pada manusia sebagai fitnah. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsal bi." Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia telah melihat aku. Sehingga syaitan tidak bisa menyerupai dengan aku. Berarti apa setan bisa menyerupai? Nyai Roro Kidul, Ulo, Nyi Blorong. Ya dihayalkan dengan berbagai hal. Tujuannya apa? Supaya manusia itu takut. Kalau dia jahil, dia bodoh, nggak tahu tauhid, langsung percaya. Jangankan roh cepat melo-melo, roh pelibet irang-irang lewat gitu aja. Uh, sudah gemeteran, takut. Nah, besok sudah nyiapkan sesajen ini dan itu, ya langsung apa keyakinannya berubah. Nah, oh rumah ini wangker harus dikasih disuwuk, diminta apa, dikasih sajian dan seterusnya. Itu makar setan. Ya. Makar setan berhasil. Kapan itu terjadi? Ya dia tidak akan mungkin antum belajar tauhid. Nah, kemudian antum di uh, ditampaki ya mungkin ya tidak mungkin tidak terjadi ya. Tapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang mereka sudah terperangkap kepada kesyirikan, Nah, maka syaitan akan semakin gencar ya. Jangan sampai lepas dikasih takut-takut terus. Ada pun orang mentauhidkan Allah tidak ada rasa ketakutan. Dia aman, dia tentram karena nggak percaya. Ya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu terkait dengan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampurkan keimannya dengan kesyirikan, mereka mendapatkan ketenangan, tenteram hatinya. Ya. Tenang hatinya. Kuat i'timadnya pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin, ya, dan mereka terbimbing. Bagaimana tidak? Ya. Kalau dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala ya yang diminta, yang ditakuti tidak selain Allah itu tidak mampu apa-apa. Inta da'uhum la yasma'u du'aku walau sami'u mastajabu lakum. Yang kalian minta selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mampu mendengarkan permintaan kalian. Kalau mampu mendengarkan tidak akan bisa mengabulkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Adakah manusia yang lebih nam sesat lebih dungu daripada orang-orang yang mereka meminta kepada selain Allah dan tidak akan mampu memberikan walaupun ditunggu sampai datangnya hari kiamat. Ya, nggak mampu memberi. Dan ayat yang lainnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi malam, Qul yad'u alladziina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wa fil ardi wa fihi min wa ma lahum minhum min Wahai Muhammad, ya, tantang mereka, ya. Mintalah kalian, berdoalah kalian kepada yang kalian yakini. Tidak akan mampu mereka memberikan, ya, sama sekali. Mereka nggak memiliki manfaat yang kalian harapkan, tidak memiliki mabarat yang kalian takuti sedikit pun walaupun hanya setitik debu. Ya darah itu jenengan tahu darah ya. Ini kalau dibuka gentengnya, kalau siang hari nanti akan keluar celorot cahaya masuk, ya kan? Kemudian antum akan melihat kecil-kecil terbang. Itu namanya apa? Itu darah itu itu. Ya. Nah, debu yang berterbangan yang kelihatan ketika cahaya rumah itu masuk, nah itu terbang. Sedikit itu. Segitu tidak memiliki apa apalagi yang diharapkan gede-gede. Ya. Kekayaan, ya. Enam, naik jabatan, ya. Atau dia khawatir kalau enam siapa ini memberikan madurat padanya sehingga dia menghormati menyembahnya. Sedikit saja nggak memiliki. apa Apalagi yang besar. Supaya gunung merapinya nggak meletus kasih sesajen. Nah, buat buat buancaan. Meletus mati ya, Mbah siapa? Mbah Mijan dan kelompoknya. Nah. Ya. Lah selamat, nek kaya di mana? Itu namanya apa? Oh nyatanya itu orang ya. Siapa ndak? Nah, terus bagaimana menyesatkan manusia? Dia pergi ke gunung Kemukus, pergi ke enam. Eh, parang parantritis dan lain sebagainya. Oh nyatanya bisa kaya, yang diminta didapatkan. Itu namanya apa? Istidrot. Mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikannya. Istidrot. Dilulu supaya berada di atas kekufuran terus. Ya. Inna Allah Ta'ala idha ahba idha ahaba qaman ibtalahu. Inna Allah Ta'ala ya, Inna Allah subhanahu wa ta'ala idha ahaba koman ibtalahum faman radiya falahu ridho wa man sahita falahu sahab. Ah, hadis yang lainnya. Eh. Inna Allah subhanahu wa ta'ala ibda abghada qauman atnam amsaka anhu bidambi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Sima makna demikian. Allah Subhanahu wa taala kalau membenci suatu kaum maka Allah tahan baginya azabnya sampai Allah Subhanahu wa taala berikan nanti pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau seseorang dilihat dunia sejahtera gara-gara melakukan kesyirikan, itu bukan yang dia mintai memberi, jangankan ya. Dia memiliki yang diminta, sedikit pun tidak memiliki. istidrot Ya. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki itu kepada siapa yang Allah kehendaki ya besutur rizqalima ya wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki dan juga menyempitkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kalau dia kini ini yang mampu, nah itu sudah enam kena. Ya, kena pada programnya syaitan. Nah, sekali lagi ya ikhwanana fillah ketika seseorang meremehkan ya membelasir tauhid. Nah, ya, alhamdulillah, bersyukur anda. Ya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Nah, masyarakat yang mereka sibuk dengan dunia sama sekali gak mikirkan nasib anak-anaknya. Memikir nasib dirinya jangan anaknya. Dirinya sendiri aja gak cinta, gak sayang. Ya. Kepada dirinya saja gak sayang, gak cinta, apalagi pada orang lain, pada anaknya, pada istrinya. Ya, cinta palsu, cinta gombal, ya, bohongan. Ya. Lah orang-orang yang mengenal tauhid sehingga dia punya peduli pada dirinya, peduli pada anaknya, pada istrinya, itu yang cinta sesungguhnya. Ya. Karena taruhannya nanti nasibnya di akhirat nanti. Ya. Sebagaimana kita sebutkan ya tadi malam yubassarunahum yawaddul mujrimu law yafdadi yawma idin bi banihi wa sahibati wa ahi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunjih Allah mengatakan orang-orang yang dimasukkan dalam neraka orang-orang mujrim itu sangat senang ya sangat senang di dunia nggak mau mentauhidkan Allah dia berbuat syirik dia amat sangat senang sekali pada hari itu andai kata bisa anaknya itu jadi tumbal ya yang dia gadang-gadang nek sakit khawatir dan dibawa ke rumah sakit panas itu bingung ya khawatir luar biasa ya anaknya dinoakali bapaknya datang siapa yang nanggil anak saya nah. dibela-bela ya tapi dia melupakan perkara yang paling penting untuk anaknya ya mendidiknya di atas tauhid, memperingatkan dari kesyirikan. Ya ya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupakan ini, ya. Maka nanti di yaumil kiamah ketika dia menjadi penghuni neraka, ya Allah, nam. Dia amat senang. Duhai andai kata anaknya bisa menjadi tumbal pengganti dirinya, ya. Biar anakku masuk neraka, semuanya 10 biar semuanya masuk neraka, yang penting saya tidak. Kalau di dunia ben kowe sing seneng le, pair e kosor apa-apa, ya. Kalau di dunia kan gitu. Di akhirat ya yang tahan. Sampai kosor-kosornya di dunia, bapaknya ya bisa makan, bisa minum, bisa santai. Ya kan? Ucapan orang tua kadang gitu kan? Ya, ben bapak yang kerso banting tulang, sing penting gue bahagia. Nah, bahagia. kulit dia gampang. Nikah sama orang gak ada apa-apa. Dan lain sebagainya. Agama itu sing penting rukun. Nah, ini kan perjalanan-perjalanan setan kan? Ya. Kemudian apa? Ya, Dua andai kata apa? Ah. Bisa menggantikan posisiku. Sangat senang. Istrinya, saudaranya, bapaknya, keluarga besarnya. Amat ah, sangat senang andai kata mereka bisa menggantikan posisinya di neraka. Ya, wa man fil ardi jami'an summa yunji dan manusia seluruhnya kemudian dia diselamatkan. Ya. Kalian cinta palsu kan ya. Cinta palsu kalau dia tidak membekali dirinya dan keluarganya dan siapa saja yang dia cintai, kalau dia mampu, kenapa tidak? Ya, itulah cinta yang sebenarnya. Ya, cinta yang sebenarnya mendidik anak-anak kita dan diri kita kepada at-tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua. Ini ya, sampai jam berapa nanti? Sudah satu jam belum? Belum. Ya, saya ambil yang kedua. Yang terakhir. Ya. Tadi at-tauhid. Sampai jam 6, ya. Masih 10 menit lagi. Yang kedua ya ibadah Allah. Di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah. Nah, Tadi ikhlas dan diupayakan bagaimana jalan bisa menuju keikhlasan. Yang kedua, bil amal salihah Dengan amalan-amalan saleh. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ya, dan sebelumnya kita mengetahui dunia ini fitnah. Selain syaitan ada dunia dunia yang keberlak ini yang Rasul mengatakan hijuru royo ya hijau royo royo adunya khulwatun habiratun dunia yang kita sedang ada di dalamnya itu khulwah manis ya kan suka manis kan kita suka nggak suka hijau menyejukkan hati, menyejukkan mata tapi belum tentu menyejukkan hati ya dunia ini adalah manis dan hijau. Dan itu menjadi fitnah, menjadi ujian bagi seorang hamba. Dengan sebabnya seseorang bisa menukar agamanya. Dengan sebabnya seseorang bisa meninggalkan yang lebih baik. Dan di dunia ini, ya, dikasih aturan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai penjara bagi orang mukmin surga bagi orang kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia si jenul mukmin, wajanatul kafir." Dunia yang kita ada sedang di dalamnya ini merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan merupakan surga bagi orang-orang kafir. Dan di dunia ini ada larangan dan di dunia ada apa? Perintah. Ya, Larangan bagi orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk sangat berat. Disebutkan dari hadis riwayat Al Imam Ahmad dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Lama khalaqallahu ta'ala al-jannata qala li Jibril. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga. Maka Allah berfirman kepada Jibril. Ya Jibril idhab faldur ilaiha. Wa Jibril pergi kamu. Lihat surga yang telah Allah ciptakan. Fadahaba. Dia pergi. Summa raja ila Rabbi. Kemudian datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengatakan. Ayya Rabbi ya Allah. La yasmau bi ahadun illa dahalaha. Tidak seorang pun yang dia itu mendengarkan Surga yang kau ciptakan melainkan pasti dia akan masuk apapun perjuangannya. Tetapi summa hujiba bi al makari kemudian Allah Subhanahu wa taala menutupi surga dengan perkara-perkara yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Ya, di dunia ini kan perjuangan. Ya, perjuangan untuk mendapatkan surga. Di dunia ini kan setiap orang beramal. Fakullukum naba'i'un li nafsihi Famu'tikuha au mubikuha. Setiap dari kita ini berjuang. Ada yang berjuang menjual dirinya untuk selamat. Ada yang berjuang menjual dirinya untuk binasa. Dua perkara ini. Di dunia kejadiannya. Maka ya, summa hujiba syahwat. Surga itu ditutupi uh, surga ditutupi dengan al-makarih, sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu manusia. Di kapan yang terjadi? di dunia. Ya. Di dunia. Merasa berat dengan perintah Allah, merasa berat dengan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jibril baru diperintahkan untuk melihat. Ya Jibril idhab faunur ilaiha. Wahai Jibril pergi dan lihat kepada neraka yang Allah, pada surga yang Allah telah cipta. Fadahaba. Jibril pergi ke sana. Ya. Summa raja'a. Fanadara ilaiha. Melihatnya. Kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril kata, "Ayya Rabbi wa bi izzatika ya Allah demi kemuliaanmu la yas ma'u bihi ahadun." fa'asha Allah yadkhuluha ahadun. Fa ini asha Allah yadkhuluha ahadun. Saya khawatir tidak seorang pun yang akan masuk surga. Wahai Rabbku, aku khawatir tidak seorang pun yang akan masuk surga. Kenapa coba? Karena telah dilingkupi dengan apa? Al-makari, perkara-perkara yang dibenci oleh manusia. Kebalikannya, neraka. Ya. ya. Setelah dilihat Jibril, Jibril kembali. Tidak seorang pun yang mendengarkan dasar ngerinya nerakamu, melainkan pasti tidak seorang pun yang akan masuk. Semuanya akan berjuang, beramal supaya nggak masuk neraka. Apapun tiketnya, apapun mahalnya akan dia perjuangkan. Tidak akan mau dia masuk ke dalamnya. Ya, pada hari yang seperti kita sebutkan tadi, dia akan rela siapapun orang yang terdekatnya untuk min, diminta apa? Diinginkan supaya menggantikan posisinya. Ya, dia selamat. Ya, yang lain jadi tumbal nggak masalah manusia seluruhnya jadi tumbal nggak masalah. Yang penting dia tidak. Ya, itu keadaan neraka. Maka tidak seorang pun akan masuk. Tetapi ketiga, semua hujibah syahwat neraka ini ditutupi dengan syahwat, ya, dengan perkara-perkara yang dicintai oleh hawa nafsu dan kita punya hawa nafsu, ya, yang enak-enak, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak semuanya, padahal nah yang enak-enak yang lainnya banyak juga Allah menghalalkannya. Ya, sedikit. Ya. Langkah-langkah syaitan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makan riba haram, berzina haram, minum khamr haram, ya. Nah, itu sesuatu yang diingini hawa nafsu, ya. Sesuatu yang diingini oleh hawa nafsu. Maka ketika melihatnya Jibril kembali, ayah Rabbi, ya Allah, fa ini arsya'a Allah yang ahadun ila daholaha." Aku khawatir tidak seorang pun melainkan akan masuk ke dalam neraka. Semuanya tidak tersisa. Karena apa? sangat mudah sekali. Maka ya ibadah Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan terkait dengan dunia dan fitnahnya. Badiru bil a'mali fitanan. Segera bersegera kalian untuk melakukan amalan karena fitnah-fitnah, karena ujian-ujian yang dahsyat. Ya. Kakita'il lain Muslim seperti potongan-potongan malam fitnah itu. Satu dengan yang lainnya itu tidak kelihatan. Ya, gelap gulita tidak bisa dibedakan. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Dengan sebab fitnah ini, seseorang paginya beriman, sorenya jadi kafir, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih mukmin, paginya jadi kafir. Apa? Ya bi'dinahu bi'arafin minat dunia. Dia menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Dunia kan? Yang, yang Rasulullah sebut. Ya. Fitnahnya apa? Dunia. Dengan sebab dunia. Dia rela menanggalkan imannya. Lah obatnya apa tadi sebutnya Rasulullah? Banyak-banyak beramal soleh ya, dan amalan soleh itu sangat berguna bagi para pelakunya. Ya, dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala nam memberikan al-jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannatin zumara hatta ila ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ke dalam surga. Apabila telah sampai di hadapan surga, maka penjaga surga mengatakan keselamatan untuk kalian, kebahagiaan untuk kalian, masuklah kalian dalam keadaan kekal. Orang-orang yang masuk dalam surga neraka, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membuktikan janji-janjinya. Ya di dunia janji, di akhirat terbukti. Yang telah memberikan kami bumi dan memberikan ya dimanapun tempat yang kami kehendaki dari surga untuk kami tempati. Fani'ma ajrul amilin amat sangat indah, sangat bagus sekali balasan orang-orang yang beramal. Amal ya, itu amal apa? Amal soleh, amal baik. Ya. Nah, sangat berguna. Man amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna jannata yurzakuna fiha bighairi hisab. Siapa saja yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, ya, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman Allah masukkan mereka dalam surga mereka mendapatkan rezeki yang tanpa ada batasannya ya. ini apa? Nah, mahraj minal fitah ya. Dan jalan keluar seseorang selamat dari fitnah beramal soleh apapun yang kita mampu la tahkir la, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna minal ma'rufi syai'a Walau ko ahaka biwajihin talikin. Jangan engkau remehkan kebaikan. Walaupun kecil, walaupun hanya sekedar engkau ketemu dengan uh, saudaramu dengan wajah yang ceria. Beda loh. Ketemu yang berengut, ada apa? Nah, ya sahabat sekali. Ya. Ahlan, masya Allah, gimana kabarnya? Ya. Ibadah. Ya. Jangan diremehkan walaupun hanya senyum kepada saudaranya. Itu amalan kebaikan. Rasulullah yang mengatakan, La tahkiranna minal ma'rufi saya. Itu termasuk amal soleh. Dan amal soleh yang lainnya. Ya, itu bisa nah menjadi sebab selamatnya seseorang dari fitnah. Ya, dan fitnah itu banyak. Ya, fitnah itu banyak. Yang paling dasarnya apa fitnah itu? Al fitnatu asyirku. Ya, fitnah ini yang paling dasarnya kesyirikan. Ya, yang paling besarnya adalah kesyirikan. Seseorang yang terfitnah, terjerumus kepada kesyirikan. apabila ya, tepat jam 6. Dan tentunya ada beberapa yang lainnya sebab-sebab seseorang untuk istiqomah, untuk selamat dari fitnah. Ya. Kita cukupkan sampai sekian atas segala kekurangannya dan khilafnya mohon maaf sebesar-besarnya Wassalamualaikum sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin